Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan. Yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. سبحانك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا ومولانا سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم يا ربنا أكرمنا بالطاعة أكرمنا يا ربنا بترك المعاصي اللهم يا ربنا عز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم يسر كل من يسر أمورنا وسهل كل من سهل أمورنا اللهم ارحمنا وارحم الجميع وارحم المنفكين والمتبرئين والحاضرين اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حاضرين hadirat مسلمين muslimin dan muslimat Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Khususnya di pagi hari ini kita bisa terus melanjutkan rutinitas kita. Dan semoga ini rutinitas yang tidak ada akhir. Sebab kita ingin kebiasaan semacam ini terus berlangsung dan berlangsung hingga dicabut nyawa kita dalam keadaan kita berada di jalan kemuliaan dan siapapun yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan berada dalam kemuliaan maka setelah meninggal ia akan dimuliakan oleh Allah dimuliakan di alam barzah di alam dimuliakan di padang mahsyar dan dimuliakan nanti setelah perhitungan dan menyeberang siratal mustaqim di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan lanjutkan pembacaan kitab hadis, dua kitab langsung. Yang pertama adalah kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, Syekh Az-Zabidi, kemudian nanti Riyadhus Shalihin. Mungkin untuk memanfaatkan waktu kita langsung saja kepada para asatid untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Wa qala al mualif al-mutasil Bi abil Abbas Jainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif As-Sarji As-Zabidi Rahimahullahu ta'ala Wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumikum Fidda ra'ini ila angkol Kitab sholat ila angkol an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu annahu taqadha ibnu abi Had hadradin dainan kana lahu alaihi fil masjid fartafa'at aswatuhuma hatta sami'ahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi fakhraja ilaihima hatta kashafa sijfa hujratihi fanada ya ka'bu Qala labaika ya Rasulullah Qala tak min dainika hadha Wa au ma'a ilahi ay asyatra Qala qad fa'altu ya Rasulullah Qala kum faqdihi Anka bibni malikin radiyallahu anhu Annahu taqadu ibna abi hadrodin Dainan kana lahu alaihi fil masjid Fartafat aswatuhuma hatta sami'ahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi fakharaja ilaihima hatta kashafa sidfa hujratihi fanada ya ka'bu qala labbaika ya Rasulullah qala dha min dainika hadha wa au ilahi ay asyatra qala qad fa'altu ya Rasulullah qala kum faktihi An Ka'b Malik radhiyallahu anhu annahu taqada ibn Abi Hadrotin dainan kana lahu alaihi fil masjid fartafat aswatuhuma hatta sami'ahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi fakhraja ma hatta kashafa hijj fa hujratihi fanada ya Ka'bu qala labbaika ya Rasulullah qala dha min dainika hadha wa au ma'a ilahi asyatra qala qad fa'altu ya rasulullah qala kum faktihi Bismillahirrahmanirrahim Qala musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bi wa bi ulumi wa bi ulumikum fi dharamin al anqal kita sudah sampai kepada hadis kalau di dalam kitab Sahih Bukhari ini hadis yang ke-457 sudah sampai hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab ibn Malik an Ka'ab bin an Ka'ab Malik kan an Ka'ab bin Malik dari Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau annahu sesungguhnya Ka'ab itu taqadu ibn Abi Khadradin taqadu itu menuntut hutang menuntut utang yang ada di Abi Khadratin. Beliau menuntut kepada Abi Khadrat tentang utangnya. Karena lahu ada lahu bagi Ka'ab. Ka'ab mempunyai uang atau harta alaihi yang dipinjam oleh Ibni Abi Khadratin dan terjadinya pe penagihan uang ini. Takodo itu menagih saja begitu enaknya. Menagih itu kan menuntut. Kejadiannya itu fil masjid di dalam masjid. Pertafaat aswatuhuma terjadilah satu ya mungkin percekcokan kesalahpahaman mungkin yang satu lupa atau apa intinya terjadilah pengangkatan suara ini oleh Imam Bukhari rahimahullah taala diletakkan di bab salat karena di situ salat umumnya di masjid. Bagaimana kalau mengangkat suara seperti ini di masjid? Hatta sami'ahuma sampai mendengar kepada keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendengar karena rumah beliau Nabi Muhammad itu rumahnya adalah nempel dengan masjid. Tentu yang terjadi di masjid akan terdengar. Maka banyak yang terjadi di masjid terdengar oleh Rasulullah Kemudian setelah itu fakharaja wa huwa fi baitihi Nabi Muhammad berada di rumah beliau. Fakharaja ma Nabi Muhammad melihat ada apa. Keluar kepada keduanya. Hatta kasyafa sijfa hujratihi lalu Nabi Muhammad membuka satir kamar beliau. Dibuka satir kamar beliau. Fanada lalu Nabi Muhammad memanggil ya Ka'ab Ya Ka'bu wahai Ka'ab. Qala Sayyidina Ka'ab menjawab, "Labbaik ya Rasulullah. Kami penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah?" "Labbaik ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah." Qala Rasulullah berkata, bersabda, "Dha Dha min dayinika hada." Dha itu letakkan, kurangi, bebaskan. Bebaskan dari utang saudaramu itu. Bebaskan utang saudaramu itu. Wa ma'a ilaihi dan sambil mengisyaratkan Nabi Muhammad ay asyatro. Nabi Muhammad sambil mengisyaratkan dengan tangan beliau dengan isyarat beliau maksudnya bebaskan separuh. Sudah kamu ini, kamu apa? Bebaskan kamu apa nama Bebaskan separuh dari utangmu itu, dari utang yang ada di temanmu. Bebaskan separuh. Kemudian Ka'ab berkata, "Qala qad tu ya Rasulullah." Baik, aku lakukan ya Rasulullah, bebaskan separuh. Qala kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Ibnu Abi Khadrat, "Kum faqdihi." Bayar. Kum berdirilah fakdihi dan bayarlah. Maka ini banyak faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah orang itu diperkenankan kalau dia punya utang untuk menagih kepada yang meminjam. Barangkali dia lupa lalai dan sebagainya. Dan sebetulnya untuk menjaga utang piutang ada agar aman, kita harus patuh dengan ajaran Allah dan ajarnya Rasulullah. Ila tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ini kalau Anda melakukan pitang piutang itu tolong dicatat. Ini adalah menjalankan syariat Nabi Muhammad menjadi berkah dalam urusan transaksi kita. Jangan ngentengin biarpun teman deket nggak enak. Nah, biasanya begitu ya. Nggak, biarpun teman deket tulis. Catat. Karena apa? Ini menjaga. Menjaga dua belah pihak menjaga yang minjem duit masih ingat tulisannya, dia nggak akan ada godaan setan untuk lari dari utangnya ini. Sisi lain untuk menjaga haknya yang meminjamkan, jangan sampai orang punya niat baik, ketatonya didustai, sakit nanti kasihan. Jadi ini ajaran Nabi Muhammad, tolong didengar begini ini. Jadi kalau utang piutang, tolong biasakan hitam di atas putih, dicatat. Oh, ya enggak enak masuk teman dekat begitu. Eh mau melanggar Allah dan Rasulnya? <laughs> Ini semua untuk menjaga hak sebab setan itu pinter. Kalau sudah tahu hutangnya nggak dicatat, dia pura-pura nggak tahu. Bahkan menantang, ajukan ke mahkamah, mana buktimu? Ah, kan bisa sampai begitu nanti. Jadi utang biutang tolong dicatat. Ini yang pertama. Sehingga di saat terjadi perselisihan tidak menjadi ribut. Karena sudah ada hitam di atas putih. Nah, kemudian di saat terjadi perselisihan, maka sebaik-baik orang yang berselisih itu adalah orang yang menyukai perdamaian, suluh. Jadi membebaskan atau mungkin atau memberikan kesempatan. Sehingga di dalam kaidah utang piutang ini ada bagi orang yang meminjam uang kepada seseorang atau apapun, maka kalau sudah jatuh tempo maka dia wajib segera membayarnya. Kalau ada kalau dia ada untuk membayarnya tapi tidak membayarnya sudah jatuh tempo, maka ketahuilah dia melakukan satu dosa gede dan dia layak untuk dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Tayyul wajib yuhillu irdahu wa uqubatahu. Kalau ada orang punya hutang kemudian dia punya duit untuk membayar kok nunda-nunda. Ini maka dia layak dihirindahkan Yuhillu itu menghalalkan irdahu kehormatannya. Dipermalukan saja di dunia orang itu. Karena punya uang, belum lagi di akhirat nanti. Karena punya utang, terus punya uang, nggak mau bayar. Dan memang penyakit bayar utang ini luar biasa. Kadang-kadang godaannya macam-macam. <coughs> Oh dia duitnya banyak kok. Ah gampang deh. Eh, bukan masalah duit banyak. Kembalikan dulu kalau butuh lagi, pinjam lagi. Nah ini harus disiplin seperti itu. Kalau kita menunda sementara uang ada, itu seperti orang berdoa, Ya Allah jadikan saya orang yang nggak bisa bayar utang saja Ya Allah biar nah ini hati-hati jadi kalau ada punya utang harus ada semangat untuk membayarnya karena utang piutang di dalam agama kita itu dibangun atas dasar membantu sehingga bagi yang meminjamkan dilarang memberikan tak minta tambahan sedikit apapun nggak ada itu namanya riba nggak boleh biarpun satu persen 0,5 semuanya sedikit apapun tetap tidak boleh maka keluarga dan jarronaf'an semua pitang utang piutang peminjaman yang menghabat memberikan kemanfaatan kepada yang meminjamkan bahwa riba itu adalah riba hadis ini adalah qad a'immatu bil qabuli para a'immah ulama semua sudah mengambil hadis ini ya kalau sudah talaqathul a'immah bil qabul kalau para a'immah sudah mengambil hadis ini jangan ditanya tentang kesohehannya nah ini jadi memang ini sudah diambil para ulama semua peminjaman kalau memberikan kemanfaatan kepada yang meminjamkan misalnya ada tambahannya, maka itu sudah riba. Jangankan bentuk uang, 100 ribu balik 100 ribu 100 rupiah. Tetap itu 100 rupiahnya riba dan transaksinya transaksi haram. Jadi jangan dianggap haramnya itu karena gedenya, bukan. Haramnya itu karena melanggarnya. Bukan gedenya, bukan melanggarnya Allah, melanggar Rasulullah ini yang haram. Nah kita harus hati-hati dalam hal yang semacam ini. Peminjaman yang bahkan bukan saja uang misalnya Tolong pak, aku pinjami kamu duit 100 ribu, tapi tolong kembalikan kepadaku plus pijet sehari. Satu jam. Nah ini pijet ada nilainya. <laughs> Urusannya pijet saja sudah riba. Karena apa? Akhirnya dia meminjam, karena apa? Akhirnya meminjam dia punya kewajiban apa? Mijet. Jadi ada kemanfaatan kembali kepada minjemkan. Makanya kalau ada lembaga keuangan, kalau ada penambahannya, ini adalah haram mutlak tidak bisa ditawar. Alasannya tapi kan ridho orangnya. Bener nih ridho bu. <laughs> ridho kepekso. Bukan ridho beneran. Ridho kepekso ini. Coba dibalik ridhonya. Sudahlah dari pihak bank membebaskan. Bisa enggak? <laughs> Nah, itulah. Ini adalah permasalahannya adalah memeluk sambil mencekik. Yaitu yang paling berbahaya. Kalau ada orang dari jauh mau ditombak, mungkin kita bisa nyelinap. Ya, kita bisa bersembunyi di balik batu atau apa. Tapi kalau orang ahlan wa sahlan mari sambil nusuk, nggak sadar tuh. Kelihatan yang kerangkul. Aku tolong bu, aku tolong, aku pinjemin. Untuk naik haji kadang-kadang. Untuk ngapain? Untuk bisnis. Oh, ini pinjemin, peminjaman. Kami siap membantu Anda. Promosinya hebat, marketnya dahsyat, senyumnya lebar. Oh, tak tanya apa? Kembalinya was. <laughs> Ya, biarpun tidak diomongkan ini haram-haram sudahlah jangan berurusan. Barangkali ada di antara kita yang sudah terlanjur ketahuilah Allah Maha Pengampun asalkan Anda memasuki pintu tobat tersebut. Sadari dulu, sesali dulu dan minta terus kepada Allah, ya Allah hentikan hentikan kami dengan kasih sayangmu dari ini. Tambah kasih sayang Bu kalau ya. Kalau minta doa kepada Allah tambah kasih sayangmu. Ya Allah hentikan saya dari kejahatan ini dengan kasih sayangmu. Nah, kalau tidak pakai kasih sayang nanti jeruntus. Ada ya. Jadi dengan kasih sayang lembut indah ya. Jadi dipindah oleh Allah dari pekerjaan dengan kasih sayang Allah. Ada sebagian doa, Ya Allah, saya hobi mabuk, hentikan Ya Allah. Benar, rusak paru-parunya. Berhenti kan? Tapi dengan kasih sayangmu Ya Allah, sehingga tetap sehat. Ini ya. Ya, jadi minta kepada Allah, hentikan. Saya masih berurusan dengan bunga, ya Allah. Saya masih berurusan dengan riba. Tapi aku ingin berhenti, Allah hentikan dengan kasih sayangmu. Terus minta dan terus minta. Ketahuilah, kalau sudah permohonan itu mendarah daging. Menjadi permohonan yang setiap saat diucapkan, akhirnya menjadi pemikiran. Setelah menjadi pemikiran, diyakini. Setelah diyakini, oh, mudah bagi orang tersebut untuk meninggalkan keharaman tersebut. Nah ini, bagi yang meminjamkan. Eh, bagi yang meminjam. Bagi yang meminjam, kalau sudah jatuh tempo dan Anda punya uang, maka Anda wajib membayar. Kalau tidak punya uang, lain cerita. Kalau Anda tidak punya uang untuk membayar, ini. Wahai orang yang meminjamkan uang kepada orang lain, jika yang kau pinjami duit ternyata benar-benar tidak punya duit, jangan dipaksa dia. Apalagi harus ditambah. Jangan dipaksa. Fanadziratun ilai maisarah. Al-Quran memerintahkan wajib bagimu wahai yang meminjamkan uang untuk memberikan tempo kepada dia. Allah indahnya di dalam Islam. Kasih tempo. Temponya bukan tambah. Pak, tak tambah sebulan. Tapi nambah lo ya. Ada dendanya. Ini. Ustadz pakai denda. Ini ada. Jadian diingatkan gak bisa. Karena sudah nikmat. Nambah sebulan gak apa-apa. Tapi denda. Ya denda itu yang dimaksud riba. Riba itu riba. Ya itu riba. Baik. Jadi bagi orang yang punya uang wajib memberikan kesempatan. Kenapa? Lah kalau orang tidak punya duit, kalau suruh bayar dari mana? Suruh ngerampok? Suruh mencuri? Suruh berbohong? Tidak, nggak mungkin. Maka ini harus diperhatikan dalam hal ini. Jadi aku rotun ilamai saroh, aku beri kesempatan pak, tapi tolong cepat. Makanya ini urusannya amanat dengan Allah. Kalau dia berbohong, mah dia sendiri yang minta melarat sebetulnya. Kalau ada orang punya duit pura-pura, memang paling susah bayar utang. Kadang-kadang duit sudah ada di saku, yang punya uang tuh sampai datang bilang, nanti saya anterin. Tinggal keluarin nggak bisa tuh. Memang as penyakitnya orang bayar duit itu luar biasa, bayar utang. Kadang-kadang senang sedekah tuh. Sedekah sunnah seneng. Oh, hari hadiah, tapi bayar utangnya belum beres-beres. Haram ya. Maka dahulukan bayar hutang yang sudah jatuh tempo. Nah, kalau belum jatuh tempo, boleh. Anda boleh bersedekah sana-sini. Misalnya Anda punya utang harus dibayar nanti bulan Januari. Sekarang pengen sedekah, boleh. Boleh-boleh saja. Dan diperkirakan bulan Januari nanti ada rezeki yang lain lagi. Itu boleh. Baik. Nah, ini adalah khusus utang piutang. Dan kemudian setelah itu, maka kalau ada orang menuntut mengingatkan itu boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan kewajiban bagi seseorang untuk mengingatkan barangkali dia lupa. Mengingatkan. Tapi mengingatkan itu kadang-kadang dianggap nuntut marah diingatkan. Sudah dia pinjam duit diingatkan tambah marah. Itu setannya di situ. Padahal cuma mengingatkan barangkali lupa. Mestinya kan, Masya Allah terima kasih diingatkan. Masalah duit punya duit malah yang cerita. Jadi kewajiban kita mengingatkan barangkali orang itu lupa dan lalai. Nah, kalau dia ternyata sudah ingat, alhamdulillah tinggal punya duit tidak tidak. Nah, kalau diperkirakan dia punya duit, maka nah, di diminta nggak apa-apa dan minta dengan cara yang lain mungkin melalui mahkamah atau kita melalui secara langsung kalau mahkamah tentunya ada hitam di atas putih artinya ada saksi dan sebagainya kalau dalam dahulu dan mendahulu ada saksi Nah ini kejadiannya ada orang merebutkan tentang hutang piutang. Ini ada sedikit perselisihan, Nabi Muhammad mengambil jalan tengah. Yang satu kelihatannya berat untuk membayarnya. Yang satu kelihatannya butuh pada waktu itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngambil jalan tengah. Kira-kira bisa nggak ngambil jalan tengah? Kamu menurunkan, kamu segera bayar. <laughs> Ah, ini adalah kebijakan Nabi Muhammad dalam menyelesaikan permasalahan yang pertama. Yang kedua adalah begitu patuhnya sahabat Nabi, kalau sudah yang ngomong Nabi Muhammad langsung saja, turunkan separuh dari utang itu. Ya, Rasulullah, aku turunkan ya Rasulullah. Ini dengar Rasulullah karena sudah ngomong perintahnya Rasulullah itu dipatuhi akan mengundang berkah. Jadi kalau kita dengar pesan Rasulullah, kita dengar. Nah, ini. Ini langsung oleh para sahabat oleh sahabat Nabi oleh Kaab dikatakan ya sudah aku bebaskan separuh Nabi Muhammad lalu berkata, "Eh, kamu Ka'ab kamu Ibn Ibn Abi Harda bayar." Baik ya Rasulullah, dibayar selesai. Nah, di balik ini semua adalah permasalahan. Bolehkah kita menagih utang di masjid? Ya. Karena nagih utang bukan jual beli. Sebab menagih utang itu untuk kita mengambil hak yang sudah sabit yang sudah benar-benar ada pada waktu yang lampau. Tapi kalau jual beli itu mengadakan menghangat, mengadakan satu transaksi yang belum ter terjadi. Jadi kita ingin memindah hak milik sebelum ingin memindah hak milik di masjid itu yang haram namanya jual beli. Jadi jangan jual beli di masjid hukumnya haram ya. Tidak diperkenankan jual beli di masjid. Tapi kalau menagih utang itu adalah diperkenankan. Kemudian masalah lain adalah masalah mengangkat suara di dalam masjid. Jadi kalau mengangkat suara di dalam masjid, nah ini terjadi. Rasulullah ternyata tidak memarahi karena ini adalah urusan hak ya. Urusan hak, ia menuntut haknya. Kalau jual beli haram. Kalau ada orang jual beli di masjid, Nabi Muhammad mendoakan. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepadanya. Jadi kalau ada orang jual beli di masjid, maka itu sebetulnya ngundang doanya Rasulullah. Semoga jual belinya gagal. Makanya apa saja tolonglah keluar dari masjid. Dibawa keluar dari masjid, yuk ngomong di masjid. Kalau urusan dunia. Bawa keluar masjid, ngomong di masjid. Selesai. Ini ini adalah uh, bahwa saya mengangkat suara di masjid. Lah ini untuk hal ini. Ini ada hubungannya masalah kehormatan masjid. Kemarin adalah untuk membawa senjata ke masjid. Main di masjid boleh ternyata jika tujuannya adalah untuk menguatkan umat Islam dalam sebuah peperangan. Tidak ada tempat lain lagi. Di situ ada orang berlatih perang, bermain-main ber, uh, senjata, main latih ketangkasan di masjid disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam. Kemudian di sini juga uh, bisa diambil satu makna bahwa begitulah kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera tanggap dengan urusan kemasyarakatannya. Jadi jangan sampai melihat ada orang kok agak ruwet kok dibiarkan saja. Tidak tanggap Rasulullah. Anda sebagai tokoh pun begitu. Bukan saja urusan utang piutang, peduli dengan urusan orang. Ini penting. Dan itu adalah dakwah yang paling berat. Sebab ada orang kadang-kadang mikir dirinya sendiri. Selagi tidak ada kepentingan dengan dia, tidak. Maka kepekaan tidak hidup ini kurang manfaat. Jadi pikirlah orang. Jadi Nabi Muhammad mendengar ada orang bersengketa, sibuk, ribut. Langsung didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja hadis berikutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رجلا أسودا أو امرأة سوداء كان يكم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات فقال أفلا كنتم أدنتموني به دلني على قبره أو قال قبرها فأتى قبره فصلى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يكم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات فقال أفلا كنتم أدمتموني به دلني على قبره أو قال قبرها فأتى قبره فصلى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء kana yakumul masjida famata fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu faqalu mata faqala afala ma kuntum adamtumuni bi dulluni ala qabrihi aw qala qabriha fa qabrahu alaihi insyaallah hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah ini termasuk minal muqtirin fi riwayatil hadis orang yang paling banyak periwayatan hadis diantaranya adalah Sayyidina Abi Hurairah, kemudian nanti Sayyidina Aisyah dan yang lainnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Baik. Diseriatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau bercerita, "Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki. Aswad disifati memang dari kulit hitam. Au imra'atan sauda ini atau seorang wanita kulit hitam. Jadi ini keraguan. Kenapa sifat ini disebutkan? Ada makna. Padahal menyebut sifat yang jelek tidak diperkenan. Ada maksud daripada penyampaian hadis ini. Ada maksud, jadi untuk pendidikan. Ada seorang laki-laki hitam atau perempuan hitam. Kana yakumul masjidah. Kerjaannya adalah mengambil kumamah. Kumamah itu sampah. Kerjaannya mungut sampah yang ada di masjid. Menyapu kalau bahasa kita. Bersihkan masjid. Famata kemudian meninggal laki-laki tersebut atau perempuan tersebut meninggal. Nabi tidak dikasih tahu fasa'alan nabiyas fasa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi bertanya anhu tentang orang tersebut faqalu para sahabat menjawab mat meninggal ya Rasulullah faqala Nabi Muhammad berkata afala kuntum adantumuni bih kenapa kalian tidak kamu kalian tidak ngasih tahu kepadaku afala kuntum apakah kalian tidak Adan ah, tumuni memberitahu kepadaku. Maksudnya kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku? Bihi tentang orang tersebut. nih tunjukkan aku. Ala qabrihi kepada kuburnya. Auqala qabriha atau tunjukkan aku ke kubur wanita tersebut. Fa'ata qabrahu kemudian fa'ata datanglah Nabi Muhammad qabrahu ke kubur orang tersebut. Fasalla alaihi kemudian melakukan sholat di atas kuburnya. Nah ini yang perlu di ini bisa diambil hikmah dari ini banyak sekali. Yang pertama adalah uh, para sahabat Nabi bukan lalai. Sebab kejadiannya dalam riwayat lain Ibnu Huzaimah meriwayatkan mata minal laili fakarihna annuqidoka. Ya Rasulullah, orang ini meninggal di tengah malam. Kemudian segera kami kubur dan kami tidak ingin mengganggu engkau ya Rasulullah. Padahal di masjidnya. Makanya Rasulullah sedikit kaget dengan kalimat. Afala. Ini. Dengan kalimat. Afala kuntum. Kenapa tidak kau kasih tahu aku? Kenapa? Ini mengingatkan Nabi Muhammad. Jadi pertanyaan Nabi Muhammad itu peringatan agar jangan kamu meremehkan biarpun kulit hitam. Makanya oleh perawi disebutkan kulit hitam. Karena di sini biarpun kulit hitam ternyata Nabi Muhammad perhatian. Sebab kulit tidak boleh menjadikan perbedaan. Nabi Muhammad mengingatkan. Maka disifat oleh perawi sauda hitam. Ternyata biarpun kulit hitam pemungut sampah, Nabi Muhammad perhatian. Nabi Muhammad merasa, di saat tidak diberitahu ada teguran. Kenapa kamu tidak kasih tahu aku? Kalau bisa dilanjutkan syarahnya, apakah gara-gara dia kulit hitam, kemudian pemungut sama? Dijawab tidak ya Rasulullah ia meninggal di tengah malam, kami takut mengganggu engkau ya Rasulullah. Ini akhlaknya Rasulullah peduli, jangan menantang tukang sapu dibiarkan. Kalau yang meninggal si ini dia tengi, kata tukang sapunya tidak, oh tidak. Demi Muhammad tetap perhatian, merasa mar, merasa tidak senang kalau tidak dikasih tahu. Kenapa kamu tidak kasih tahu aku? Ini yang pertama, sifatnya Nabi Muhammad yang sangat mulia, ya menghormati. Hah? Menghormati. Kalau orang ini berjuang di dalam masjid, membersihkan masjid. Kemudian yang kedua pentingnya kita menempatkan satu orang untuk punya kebiasaan membersihkan masjid. Dan itu boleh seorang wanita asalkan memang di situ bisa terjaga kehormatannya. Kemudian di situ memang dekat dengan rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita memungut sampah di masjid. Ini adalah ibadah yang luar biasa. Jadi pembersih masjid ini. Kemudian hikmah lain apa faedah lain yang bisa diambil di tempat ini adalah akhlaknya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin mengganggu Rasulullah ya. Selagi ini fardu kifayah bisa diselesaikan, maka Nabi Muhammad pun tidak usah dikasih tahu ya. Biarlah bereslah nanti saja takut gini-gini saja kok ngerepoti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu eh, Nabi Muhammad nah, ingin diantarkan ke tempat kubur tersebut. Jadi lihat begitu perhatiannya Rasulullah ya kepada orang yang pernah berjuang bersama beliau. Ini kerjaannya padahal cuma membersihkan masjid. Didatangi Rasul, antarkan aku ke kuburnya. Dulluni ala kubriya. Antarkan aku sampai kubur. Ini penghormatan Rasulullah kepada orang yang pernah berjuang di masjid beliau. Dulluni ala kubrih, antarkan aku ke kuburnya. Kemudian sampailah Nabi Muhammad di kubur tersebut. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwasanya uh, Nabi Muhammad kemudian dikubur itu melakukan sholat. Kemudian diriwayatkan Imam Muslim tentang itu bahwasanya Nabi Muhammad sholat di situ. Inna hadil kubrun mamlu'atun dulmah. atun dulmati. Atau mamlu'atun dulmatun bisa saja. Ala ahliha Kubur ini gelap sekali. Wa inna Allah yunawwiruha bi salati alaihim. Allah akan menjadikan terang karena aku solat kepada mereka. Nah ini kemudian Nabi Muhammad sampai di kubur melakukan sholat, sholat jenazah. Jadi kubur mayat sudah dikubur tetap dianjurkan. Barangkali yang pernah ngikut kita juga sering terlambat. Ya begitu. Para salafus soleh, ulama-ulama kalau sudah sampai kuburan kok menemukan waktu penguburannya. Sudah dikubur nggak apa-apa, baca doa dulu setelah orang pergi dia melakukan sholat di atas kubur ya. Tetap ngadepnya adalah ke arah kiblat ya. Mayatnya pun mayatnya jelasnya ngadep ke kiblat. Jadi kita ngadep ke arah kiblat. Kalau kepalanya di sini, ya sudah, kita di sininya. allah wabar sholat sholat yang namanya sholat nih. sholat di atas kuburnya mayit yang sudah dikubur dan itu tetap disunnahkan dan diamalkan barangkali anda termasuk orang yang ketinggalan mau melakukan sholat ini adalah suatu kesunahan yang jarang orang melakukannya nah, kan tapi kita tetap kalau memang terlambat kita melakukannya Adapun batas waktunya sampai kapan ini tidak dijelaskan. Bahkan ada yang mengatakan sampai kapan pun. Saya riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai kapan pun. Kalau begitu bisa saja kita melakukan sholat nanti di mana saja. Di mbah saya yang matinya 100 tahun yang lalu. Nah, Ah, ini adalah boleh biarpun pendapat yang tidak banyak akan tapi hal semacam itu tidak sampai dilarang. Kemudian nanti mengembang masalah bolehkah sholat gaib nanti akan diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari juga tentang Najasi yang meninggal dunia. Najasi itu orang di Habasyah sana. Di Afrika di, di Habasyah. Habasyah itu meninggal dunia lalu Malik Habasyah meninggal dunia, seorang Malik raja yang masuk Islam, Nabi Muhammad mendengar beritanya dan Nabi Muhammad tidak bisa ke sana, lalu dikumpulkanlah para sahabat Nabi di masjid Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad melakukan solat yang itu yang diambil oleh jumhur ulama madhab Syafi'i, Maliki, Hambali untuk melakukan solat solat goib, solat goib. Nah, adapun Uh, solat goib. Nah, menurut Imam Abu Hanifah nggak boleh. Lah ada pun solat ini sunnah maksudnya sunnah Nabi itu bukan kesunahan mohon maaf. Sunnah Nabi yang kami maksud tadi adalah sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah. Sholat di atas kubur. Adapun hukumnya tetap bahwasanya menyolati jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Selesai. <laughs> Kalau sudah ada yang melakukan beres. Kalaupun kita melakukan tetap fardu kifayah. Menyempurnakan fardu kifayah lain-lainnya. Bukan berarti berubah menjadi sunnah, tidak. Namanya fardu kifayah. Kalau kita sholat jenazah bareng-bareng, bagi anda fardu kifayah, bagi anda fardu kifayah, bagi anda fardu kifayah. Semuanya fardu kifayah. Karena fardu itu pahalanya lebih gede. Bukan berarti fardu kifayah di si A bagi yang lainnya sunnah. Tidak. Jadi fardu kifayah. Ya sudah, selagi fardu kifayah dapat pahalanya fardu kifayah. Nah, ini. Kemudian yang lain ini, uh, sholat hanya barangkali yang harus diperhatikan karena takut sandal kita najis, ya, maka diinjak sandalnya biar kita tidak melakukan sholat membawa najis. Kalau sandal diinjak berarti kan tidak tidak dibawa, tidak kita tidak mengambil tidak membawa yang namanya sandal. Jadi sandalnya diinjak serampatnya itu tidak dilipatkan ke ya, tapi diinjak di atasnya karena mungkin ada keraguan bahwasanya di sandal tersebut ada najisnya. Ini adalah tentang uh, hikmah uh, apa faedah daripada hadis tadi. Kemudian yang lain lagi perlu kita bertanya kalau ada orang tidak ada. Nabi Muhammad, mana si fulan? Yang biasa terlihat kok tidak terlihat tuh akhlaknya Rasulullah Masya Allah. Loh, orang ini kok tidak pernah kelihatan sekarang. Biasanya sering saya melihat seliweran di sini. Ya Rasulullah meninggal. Hah? Meninggal kenapa kau tidak kasih tahu aku? Di sini kan tidak ada batas waktunya. Tidak sehari dua hari. Yang jelas Nabi Muhammad sudah lama kok tidak menemukan orang tersebut. Lalu Nabi Muhammad bertanya. Dikasih tahu meninggal ya Rasulullah dan sudah kami kubur. Antarkan aku ke kubur. Ini, Kemudian juga sholat gaib itu disunnahkan ya menurut jumhur ulama kapan saja ya. Sholat gaib disunahkan kapan saja. Kalau ada orang meninggal dunia, tidak apa. Budayakan untuk kita melakukan sholat gaib. Sholat gaib adalah sholat untuk jenazah yang tidak hadir. Tidak hadir di hadapan kita. Itu namanya sholat gaib. Kemudian, eh, ini adalah himbauan dari Rasulullah untuk menghadiri jenazah. Buktinya Rasulullah waktu tidak dikasih tahu agak sedikit negur. Kenapa kau tidak kasih tahu? Karena pahalanya mengiring jenazah, nyolati jenazah adalah luar biasa besar. Ia akan mendapatkan gunung dua gunung pahala. Gunung pahala yang pertama ada gunung gunung pahala. Dua gunung di saat ia memandikan menyolati. Kemudian itu dapat satu gunung. Kemudian di saat ia mengantarkan sampai menguburnya. Maka itu gunung yang kedua. Gunung pahala. Ini semoga kita semua perhatian urusan-urusan yang semacam ini. Ini saja kita sampai di sini pembacaan kitab at itu sore atau Mukhtasar Sahih Bukhari. Kemudian kita kepada fikih ringkas. Kita kemarin masalah mukaddimah apa nikah nikah ya orang yang tidak boleh dinikahi. Kemudian setelah kita ketemu orang yang boleh dinikahi, ini sekaligus akhlak. Jadi jadikanlah orang di dalam menikah itu yang punya hak pilih. Adik-adik putriku, kalau anda pengen menikah, tolonglah anda punya hak pilih. Wahai adik-adik putraku yang belum menikah, kalau anda menikah, jadikanlah pernikahanmu anda memang benar-benar orang yang memilih. Gimana maknanya memilih? Faham makna memilih? Anda pergi ke toko, kemudian di antara baju ada 10 baju, Anda milih kan? Hah? Enak, bisa ketemu lebih bagus kan? Tapi kalau dari di rumah, Pak, saya harus beli baju warna kuning yang ada di sana. Milih nggak namanya? Nggak milih. Maka hindarilah daripada senang sebelum pernikahan, sebab yang senang sebelum nikah itu nggak bisa milih. Bahasanya adalah pacaran, itu ke tradisinya orang kafir. Nggak milih. Jadi kepeksa sudah, mau tidak mau harus dia. Kadang-kadang sampai bingung, iya ya bingung ya, apanya yang bikin aku seneng. Sampai gitu ngomong. <laughs> Dilihat kulitnya juga Masya Allah, tinggal lakunya nggak benar tapi masih seneng. Memang begitu, Jawa rasa coklat, hati-hati adik-adik. Jangan mudah kesan begitu. Itu tradisi di barat sana. Allah Ta'ala tidak melarang zina langsung. Tolong diperhatikan. Wala takrobu zina. Jangan engkau mendekati zina. Hati, jadi milihnya nanti bebas, leluasa orang baik, wanita solehah baik. Dilihat dari jauh, perilaku dapat informasi, ya sudah bismillah. Baru melangkah kepada uh, istikharah. Istikharah dulu ya. Jangan mina istikharah. Istikharah itu minta diberi bimbingan oleh Allah. Mana kira-kira yang benar maju atau enggak maju. Setelah anda yakin itu orang baik, orang soleh atau solehah. Benar. Tidak harus anda kenal. Tidak harus anda kenal. Nah, kalau kenal barangkali malah justru mungkin sulit. Sudah tahu masa kecil kita. Kalaupun kenal pun tidak ada masalah. Sebab yang menggerakkan hati adalah Allah. Sebab bisa saja orang itu sebetulnya ingin mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Akan tapi karena satu hal. Menjaga kehormatan dan takut syariat tidak mengungkapkan. Ada sebuah kisah. Ada seorang. Ada seorang nih adik-adik. Jadi adik-adik putri para orang tua. Tidak usah ragu kalau kita mengungkapkan keinginan kita dengan cara yang mulia. Kita punya anak perempuan. Masalah kalau kita yang mendahului. Untuk bertanya, Pak, engkau punya anak laki-laki. Gimana saya punya anak perempuan dijodohkan bagaimana? Enggak usah malu. Seorang perempuan pun bukan kepada orang tuanya atau melamar tidak perlu malu. Tanya malu, gengsi ya? Ah, ajibnya, anehnya perempuan ini tidak tahu. Ini perempuan akalnya sempurna. Enggak. Kalau suruh itu malu, tapi kalau pacaran mulai ajib, aneh. Suruh mi enggak mau pacaran mulai dulu. Ini dihina lagi, tapi enggak sadar. Begitulah nakisul akal nih, perempuan kurang akalnya nih. Tapi ini perempuan yang sempurna akal yang ini. Itu wanita yang kurang akalnya itu. Suruh mar nggak mau, tak maunya pacaran mau. Lidungu atau tidak ini? Nah, baik. Ini harus kita kita bangkitkan seperti ini supaya orang punya budaya yang namanya pacaran. Kalau tidak kalau bahasa guru kita nggak ono sing kurang, kentolmu utuh, Nduk. Betisnya masih utuh, nggak ada yang kalau ngelamar nggak diterima pindah lagi. Tenang saja, Bumi Allah luas laki-laki. Ini yang tersiksa orang belum nikah sudah oh dunia selebar ini jadi seluah daun daun kelor. Eh susah kalau nggak mau pak, nggak dia nggak mau. Sampai orang tuh bingung terjemahkan ini kenapa kok itu apa yang disenengin ya nih. Ini musibah adik-adik jangan sampai jatuhkan hatimu kepada orang sebelum nikah. Rumor pernikahan adalah cinta dibangun di atas pernikahan bukan pernikahan dibangun di atas cinta. Yang membangun pernikahan di atas cinta sibuk melanglang buana mencari cinta. Cintaku di situ. Dua tahun, batal. Tiga tahun, batal. Hei, eh, percobaan terus. Adik-adik putri yang cantik-cantik, yang solehah, ini hati kong perhatikan, ini nasihat penting. Jangan sampai kau jatuhkan hatimu kepada orang. Kalau sudah dijatuhkan hati, maka nggak bisa milih. Biarpun istikharah 10 kali, tetap doanya jadikan dia untukku. Kalau nggak jadi, tetap jadikan ya Allah. Kalau sudah miliknya orang, batalkan jadikan untukku. Jadikan. Apa ini? Eh, ini jadi istikharah setelah andaskan hati Anda. Makanya ini walatana Allah Subhanahu wa tidak langsung meralang zina sebab hampir tidak ada orang yang berzina itu langsung zina. Nah, ketemu dulu ngobrol SMNG-an baru zina. Itu pun prosesnya seminggu, dua minggu, tiga minggu, sampai mungkin setahun, dua tahun yang namanya pacaran ini tolong dihindari. Mohon maaf, kalau seandainya di antara yang mendengar kok saja mau mendengar omongan kami cukup bagi Allah. Yang penting kami sudah menyampaikan kebenaran. Ini budaya kafir nih. Kadang-kadang seorang ibu yang cerdas, sarjana, lulusan, ternyata ada dungunya tebel nempel di sini. Nak, kamu sudah punya pacar belum, Nak? Hei anaknya malah dibegituin. Kamu sudah punya pacar belum? Kamu sudah umat. Terus kapan kamu menikah? Kalau kamu belum punya par, sudah lama nggak usah pacar. Hei, kok kamu tuh jangan zamannya mama. Memangnya bapak ya? Saat bapak yang nyesel dapat mama nih. Nggak sadar itu ibu itu yang begitu itu. Ah, mari dijaga kehormatan adik-adikku. nanti bersihkan hati baru nanti melangkah kepada yang namanya pertunangan. Jadi pertunangan ini adalah sunnah ya, tapi dia melihat tahu, orang tahu wajahnya. Oh, melihat. Melihat itu bagaimana? Bagi orang yang belum pernah tahu, misalnya Anda laki-laki mau dinikahkan, mau menikah dengan seorang wanita yang ada di dan Anda belum pernah melihatnya, maksudnahkan untuk melihat melihat secara langsung atau melalui sifat-sifatnya. Ada yang menyifati orangnya begini, begini, begini, begini. Dan yang boleh dilihat hanya muka dan telapak tangan. Nah ini, di saat khidbah. Yang pertama kayaknya masih ada yang kabur melihat, tapi memang tujuannya untuk menikah. Menikah Ya biasa, orang lihat pertama orang soleh gemeteran tuh bu. ke rumah mertua padahal sudah lewat bolak-balik. Lewat tadi. Iya gimana? Oh, nggak ngasih tahu kamu. Terus kamu ngapain ke sini? Nah, ini orang soleh begitu. Mengulang lagi. Jadi melihat itu nggak. Kalau sudah tahu sebelumnya nggak perlu melihat. Sudah pernah tahu siap. Jadi melihat ini lohir dan batin, sifat dan wataknya. Baru setelah itu pertunangan. Sudah kita melakukan pertunangan, masya Allah. Ternyata setan melalui tempat sini bakal menjual manusia. Kalau sudah pertan, ini artinya janji untuk menikah. Kalau sudah janji ingin menikah, maka tolong diperhatikan. Janji untuk menikah. Tidak diperkenankan kita meminang orang yang sudah dipinang orang. Harus kita hormati. Eh, Kalau sudah diterima, baik ter, aku terima pinanganmu. Jadi menentukan, menentukan kapan waktu nikahnya. Jadi tunangan, metunangan. Lah, kalau ada orang, aku meminangmu, meminang kalau putrimu pak, beri jawaban, itu belum sempurna tunangnya. Boleh saat itu menerima yang lainnya. Tapi kalau memang sudah, apa namanya, sudah diterima pertunangan tersebut, maka orang lain meminangnya. Dan lebih dari itu kami ingin menghimpar tunangan belum menghalal nikahan. Hati-hati orang itu dengan pertunangan itu ngentengkan. Dan banyak musdalan zina di saat pertunangan. Allah karena yang dia tidak takut kepada Allah, hanya takut kepada dia. Pun kalaupun hamil nanti gak akan menikah. Ini musibah. Nah, sehingga mudah terjerumus. Dan bapak, ibu yang lu ketat kepada dirinya pun gara-gara pertunangan jadi banyak ini kejadian. Kenapa? <laughs> Setengah tuh dia itu. <laughs> Dia tuh bingung. Mau pamitan, Pak, saya mau keluar neng. Sang bapak tuh mau larang karena dia adalah bukan belum jadi menantu. Barang dia itu mau jadi menantu. Tapi dia memang jadi menantu, tapi belum jadi menantu, dia bingung. Dia ngomong, "Ma, gimana, Ma? Ini kok ada ini mau ngajak keluar malam mingguan tuh gimana?" Rupanya lagi waktu itu sang ibu ini tidak dekat sama Allah dan malaikat, dekatnya sama setan. Sudahlah Pak, dikali aja, Oh, sekali-kali akhirnya lah itu sekali-kali hanya kebiasaan karena saya itu diizinkan oleh orang tua buka celah ke ya Allah bisa saja pada detik itu terjadi perzinahan bapak ibu ini yang dapat dosa nah kayak ini jadi pertunangan pertunangan jangan sampai dengan cara tunangan ini anak kita terjerumus dalam kehinaan perzinaan dan kemudian masya Allah diharamkan selagi belum terjadi pernikahan Imam Bukhari meriwayatkan dalam suatu hadis la yakhluwanna mas sekali tidak diperkenankan berduaan khalwah rajulun bimra'atin lagi dengan perempuan illa wa ma'ahadu mahramin kecuali dipingi oleh orang yang mahram ada ibunya ada bapaknya kalau berduaan haram mutlak dalam loli ta'limil Quran biarpun untuk ngajar Al-Quran kenapa kada usah Cabul mohon maaf semoga Allah mengampuni dari awal sudah ngeremehkan Rendah, remehkan, gampang. Apalagi sang cantik dikasih pengajian paling terakhir ini terakhir aja. Dipanjang-panjangin di Farasahi. Nanti pulang saya anterin neng. Musibah ini. Ustaz Cabul nih. Ustaz Cabul cerdas bahaya lagi itu Mending Ustaz Cabul. Jadi jahatnya sedikit. Tapi jangan jadi Ustaz Cabul ini. Permasalahan kalau mengentengkan syariat. kiai Kiainya dipijit sama santri putrinya. Ini bagaimana? Apa yang didapat? Hah? Nah, kita doakan semoga Allah memberikan kesadaran. Ini sebagian kebiasaan yang tidak pernah diperhatikan. Urusan tunani Masya Allah. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadu mahrum. Bala dalam riwayat lagi berduaan walau li ta'limil Quran ngajar Quran. Ah, pendidikan apa yang lebih bagus dari Al-Qur'an? Ngajar Al-Qur'an. Berduaan tidak boleh. Makanya harus undang-undang Tidak boleh anak ngadep kepada kiai kecuali berduaan atau bertigaan supaya tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Kiainya, ustadznya bukan nabi yang maksum. <laughs> Nabi saja pakai aturan, apalagi kita yang bukan maksum. Jangan ingin, mohon maaf, Anda laki-laki normal kecuali Anda sudah tidak normal, laki-laki gila. Boleh, bebas. Selagi normal, mohon maaf, pikiran macam-macam. Hmm, kalau sudah perempuan itu mohon maaf Rasulullah menggambarkan innam ra'ata tukbilu bisurati syaitani wa tudbiru bisurati syaitan aw ala surati syaitan. Jangan tersinggung para ibu. Wanita itu kalau menghadap itu muka setan yang ada. Bukan muka setan, setannya men... kalau ke, ke belakang tuh bukannya apa punggungnya setan yang terlihat. Maksudnya apa? Daya godanya. Mohon maaf. Biarpun dia kayak apa, eleknya ibaratnya, ketahuilah kalau lagi berduaan setan berbisik. Memang hidungnya nggak bagus, bibirnya nggak bagus, tapi telinganya menarik kan kamu perhatikan. Tapi ada saja itu pokoknya hati-hati. Tidak boleh berduaan, harga mati sudah kalau pengen selamat, sudah. Ha. Ini pertama ngentengkan, Masya Allah. Kenapa terjadi itu? Ngentengan, hati-hati. Dosa gede kalau orang menyesal itu bahkan diampuni. Tapi kalau sudah biarpun dosa kecil, apalagi ini bukan kecil. Kalau dientengin gimana Allah akan mengampuni. Haram berduaan, selesai. Nah, khususnya yang tunangan adik-adik. Makanya kalau tunangan jangan lama-lama pusing. Karena apa? Tersiksa dalam curiga. Dia mau marah bukan milikku, mau tidak marah kayak milikku. Pusing terus kemana-mana ya. Jadi kami himbau tunangan tuh sehari dua hari lah secepatnya. Kalau memang ada laki-laki suruh cepat kawin nikahi kok nggak mau, wahai adik-adik, jangan-jangan dia main-main bang. Ayo kita apa menikah. Berapa? Seminggu target. Wah, oh, nanti ini nih. Ya sudah dipermudah. Anak putrinya yang harus seleh. Sudahlah nggak usah pakai resepsi yang mental di Al-Bahjah saja ya. <laughs> berkah nanti jadi jangan sampai membebankan orang lain ya jangan suami akhirnya memaksakan diri ngutang-ngutang bulan madunya seminggu setelah itu bareng-bareng mikir utang bulan madunya itu bulan asem itu nanti <laughs> berut melulu mikir utang telepon sana tagih sini ya sederhana kembalikan kepada cara hidup sederhana itu masanangan hati-hati mohon dijaga adik-adikku para bapak para wali ada di nggak tahu di Cirebon mungkin tidak ada pun kami dengar Katanya kalau sudah pertunangan itu sebelum masuk rum, sebelum nikah itu sang laki-laki suruh masuk ke rumah sana biar tahu keadaan nginep di sana dan sebagainya. Ini kan nggak benar, weh. Ada tidak di sini? Ada alhamdulillah. Cuman saya dengar ada anu. Mungkin yang ada lagi nggak datang nih. Perempuannya masuk laki-laki malahan. Waduh, kacau lagi nih. Nah, ada ada ada sudah. Kalau pernikahan justru dalam pertunangan benteng semakin gede. Jawab kepada salam nantu, nak apapun bentuknya sudah aku berikan. Maka dari itu aku harus lebih ketat biar lebih istimewa. Bukan malah fail. Gak biasanya kalau ada orang kalah tawar-menawar urusan kebenaran, ada yang di balik itu semua kepentingan dunia. Nanti kalau dibatalin gimana? Ah. Oh, enggak siap. Nak, susah dapat kayak dia. Dia tuh pekerjaan dia PNS atau dia punya <laughs> apa atau punya. Jadi gara-gara urusan dunia sudah kalau sudah urusan dunia tuh berantakan itu nanti. Atau dia punya perusahaan ini, atau dia ini. Biarpun itu ustad. Ya, ustad kok jemput tunangan. Itu bukan ustad. Batal nak. Kenapa? Waktu namar dia pakai atas nama ustad. Terus kenapa mama batalin? Ya kok belum halal menjemput engkau nak berarti batal ustadnya. Saya pengen punya mantu ustad Batal. Akhirnya kenapa punya ibu dibatalin saya meminang putri anda? Karena engkau tidak jadi ustad lagi. Lah kok bisa? wong masih haram kau jemput anakku batal baik ini saja insya Allah kita akan lanjutkan kepada ini pasal pertunangan hati-hati ya tong di dalam pertunangan ini jangan sampai kita tertipu oleh setan setan tuh bisikkan pinter sekali ya nah, makanya tunangan bisa bobolan banyak orang sehingga kadang-kadang mohon maaf sebelum pernikahan ini kadang-kadang tertipu Gambarnya, mohon maaf ya, undangan pengantin itu yang wajar saja. Kalau yang sudah, Allah maha pengampun. <laughs> Sebab ada jamaah ngasih undangan, gambarnya foto berduaan sudah ditempelin ya. Maafkan insya Allah, Allah maafkan. Tapi kalau punya anak, jangan dibikin itu ya. Jadi oh, kadang-kadang rangkul-rangkulan gambarnya pelukan dan sebagainya. Bagaimana ini? Ha. Subhanallah. Ya waktu itu mungkin belum ngaji. Setelah ngaji ya enggak lah. Ya itu kan belum ngaji. Ya, kalau belum ngaji ya namanya belum ngaji. Allah mengampuni itu semua. Tapi setelah ngaji janganlah gambar berduaan. Masya Allah. Fotonya begini eh, diperangkul, dipeluk. Saya kan heran ya Allah. Nah, ini memang gaya-gaya barat. Itu kadang-kadang kalah. Jadi muftinya siapa? Muftinya itu adalah desain yang barat fotonya itu. Begini aja ya. Begini ya. Iya iya. Sampai urusan dan. dan danan Anda punya prinsip. Harus yang benar. Ya gitu. Tidak boleh dibuka auratnya kalau di depan kaum laki-laki di saat jadi pengantin. Insya Allah nanti lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita kembali kepada kitab Riyadus Salihin. Kita sampai kepada mana? Bab Bismillahirrahmanirrahim. Babun fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa, bab dalam menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Qaul musannif rahimallahu taala nafa'ana allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi fid darin amin ilang anqal. Babun ini bab menjelaskan fit ta'awuni tentang tolong menolong 'alal birri dalam kebaikan wat taqwa dan dalam ketakwaan. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu perintah bertolong menolonglah kalian 'alal birri di dalam kebaikan wattaqwa dan di dalam ketakwaan. Ketakwaan itu adalah ya simple, sederhana, menjauhi kemaksiatan dan menjalankan ketaatan. Itu ketakwaan. Wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wal asri demi masa. Ini ada waktu asar bisa, masa ada. Atau pada demi masanya Rasulullah, masa yang paling bagus, demi masa. Allah pencipta segala sesuatu. Maka Allah berhak untuk bersumpah dengan segala sesuatu. Tapi kalau kita bersumpah dengan selain nama Allah dan sifat Allah tidak diperkenankan. Itu Allah. Allah boleh bersumpah dengan apa saja. Karena Allah yang menciptakan apa saja. Wal asri demi masa. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia ini dalam kerugian. Semua dari kita dalam kerugian. Rugi semuanya. Kalau terasa panas, kipas bisa nyalakan. Kita semua di dalam kerugian. Ilalladzina amanu kecuali orang yang ada iman di dalamnya. Wa amilu solihati dan orang yang punya amal soleh. Wa tawasau bil haqqi dan dia senantiasa tawasau seling berwasiat. Bil haqqi dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabri dan saling berwasiat di dalam kesabaran berfasiat di dalam kebenaran itu masalah akidah, keiman. Kalau di dalam kesabaran ini adalah di dalam menjalankan ketaatan, kesabaran. Orang untuk sholat sabar, dibangunin di tengah malam, waktu sholat subuh, dibangunkan. Kemudian puasa pun harus sabar, ibadah sabar, menjauhi kemaksiatan kesabaran. Nah, orang yang saling mengingatkan kepada hal ini, maka itulah orang yang terbebas dari kerugian. Dan ini juga ya, ayat ini ayat yang luar biasa di dalam dakwah ya. Barangkali ada yang pernah mengikuti di dalam hmm, kajian dakwah ya. Di dalam dakwah ayat ini baca dari belakang. Karena tawasau bil haqqi wa tawasau sabri itu adalah ciri khasnya umat Nabi Muhammad. Ciri khasnya umat yang mulia adalah tawasau bil haqqi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnari. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Orang yang paling mulia yang dihadirkan oleh Allah. Umat yang paling mulia yang dihadirkan oleh Allah tengah-tengah manusia. Adakah ciri khasnya? Dijelaskan oleh Allah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna adil mungkari. memerintahkan kepada kebaikan dan menjauhkan kemungkaran. Jadi kalau ingin menjadi manusia mulia, Umat mulia harus mengambil bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Ngambil bagian menjadi juru dakwah. Juru dakwah tidak harus ustaz saja yang ceramah, tidak. Yang macam-macam jadi juru dakwah itu sebetulnya semua orang yang dia itu adalah umat Nabi Muhammad boleh mengambil bagian berdakwah. Sebab ini Rasulullah Subhanahu menyebut kuntum kalian semua tuh khairu ummatin sebaik-baik umat dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah manusia punya ciri khas tak ta'muruna nabi ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari, mempunyai bagi amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bukan kerjaan ustaz saja. Anda pun bisa yang punya jabatan dengan jabatannya. Ini hadis ini, nanti kita baca satu hadis saja yang pertama. Yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya dengan kekayaannya, yang punya tenaga dengan tenaganya, apapun. Sebab dakwah ini adalah yang dibutuhkan di dalam dakwah adalah sebanyak gangguan terhadap dakwah itu sendiri. Apa sih godaan terhadap dakwah? Apa yang merusak umat Nabi Muhammad sekarang? Misalnya media, televisi, maka dakwah kita sudah mengarah ke situ. Lembaga pendidikan yang menjerumuskan banyak, kita harus membuat lembaga pendidikan. Jadi, dunia internet, lihat kerancuan kerusakan di dunia internet, maka harus dimasuki dunia tersebut. Dunia media terus jadi. Jadi banyak kejahatan para sebanyak propagandanya setan itu maka kita pun harus membuat tandingan sebanyak itu juga. Ini adalah dakwah. Jadi kalau ada orang mungkin makanya di tempat kami tempat kita ini kan namanya lembaga pengembangan dakwah. Ingin semua yang masuk sini bergabung dalam dunia dakwah. Tidak hanya ustadz saja mungkin ada orang pakar, ada ilmu kedokternya. Ayo. Bisa. Bagaimana cara dakwah? Gampang, bergabung dulu nanti diarahkan, gampang. Ada orang mengerti teknik. Apa saja. Ada orang keinsinyuran. Arsitek. Ada orang punya keahlian keahlian ekonomi. Bisa. Karena Islam itu harus punya segalanya. Berjaya dalam segala aspek. Tidak hanya ngaji melulu dari dulu hingga sekarang. Sekarang sampai nanti. Modelnya satu-satu. Kalah. Tertinggal kita. Sebab Imam Haddad menyebutkan. Ini difahami kepada uh, riwayat dari Rasulullah SAW bahwasanya Allah itu akan menjadikan setiap ulama zaman akan mampu berbicara sesuai dengan zamannya. Zamannya Imam Nawawi ya ada yang namanya radio ya. Internet nggak ada. namanya adanya sekarang. Memang harus, makanya harus punya radio. Kita harus membuat radio. <laughs> Eh, bukan radio kita, radio kami yang ngomong, radio kita semua itu kan dari orang. Bangun pondok orang yang kasih. Semuanya orang. Lah ini dari mulai yang bantu radionya, yang membantu tanahnya, yang membantu bangunannya, yang bantu doa. Semua itu adalah bagian daripada berjuang di dalam dakwah, lembaga pengembangan dakwah. Nanti akan ketemu nanti biarpun tidak tidak pakai catatan misalnya. Saya ikut grup sini enggak, asalkan Anda punya perjuangan untuk perjuangan seperti ini, nanti akan bertemu di majelisnya Rasulullah nanti di surga insyaallah. Kita semuanya inginnya itu, tidak ada yang lain yang diharap dari itu. Apa yang Anda cari di balik tumpukan uang Anda? Apakah hanya pengen makan enak? Setelah makan enak pun dibuang jadi kotoran. Kita mengumpulkan harta kalau orang punya iman, saya ingin dengan hartaku itu ingin duduk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya pangkat, aku ingin dengan pangku aku bisa duduk dengan Rasulullah. Aku ingin dengan ilmuku bisa duduk dengan Rasulullah nanti di surga. Itu kan impian kita. Makanya semua ada ngambil bagian daripada berdakwah. Maka lembaga pemandakwah dan tidak ada yang tertutup. Siapa boleh masuk ke sini, siapapun saja yang boleh bergabung. Anda pamerkan keahlian Anda. Saya punya begini, mau dibantu apa? Kalau ada kesempatan saat ini akan diberi, kalau tidak kita pikirkan sambil berjalan. Maka inilah motivasi yang harus kita hadirkan. Nabi Muhammad ngasih motivasi banyak dengan kalimat bukan, "Hai hey, kamu ceramah enggak?" Mandalla sudah berlalu kan? Mandalla ala khairin yang memberikan petunjuk kepada kebaikan. Memberikan petunjuk, mem "Eh, kamu ngaji sana, kamu ini." Memfasilitasi orang sama mendapatkan pahala. Sampai Habib Hasan bin Ahmad Baharun berkata, kamu tahu tidak itu yang nyupir itu? Yang nyupiri beliau. Bisa saja orang itu masuk surga. Kalau saya masuk surga. Kalau saya masuk surga. Beliau sambil berdoa. Tentu yang nyupiri aku ini bakal lebih dulu masuk surga. Kenapa? <laughs> Dia yang ngantarkan aku ke sana. Aku tidur di mobil. Waktu ceramah dia sambil dengar megang sandalku. Nah, kalau tanpa itu sandalku bisa hilang dan aku tidak nyampe ke tempat itu. Lihat, kelihatannya sopir ya. Bisa saja di surga mendahului guru apa Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Lihat ini penghargaan beliau dan memang begitu hakikat bukan basa-basi itu. Belum tentu kiainya mendahului dari orang yang membantu. Bisa saja orang yang membantu dengan tenaganya biarpun sekecil apapun. Sudah sakit-sakitan, batuk-batuk tapi saya pengen sumbangan. Duit nggak punya. Saya hanya pengen bantu satu jam kerja. Di pondok misalnya. Satu jam. Itu cukup bagi dia. Ada yang dua jam, tiga jam. Mungkin ada yang dengan hartanya, dengan ketulusannya. Bisa saja mendahului daripada kiai dan ustadznya. Dan ustadznya pun belum tentu bisa masuk surga. Kalau ternyata hatinya tidak benar. Allah. Jadi jadi kita baca ini. Amal apa? Berwasiat. Orang semuanya punya. Harus paham prinsip. Kita semua harus menjadi juru dakwah. Bergabung kalau tidak bisa dengan sendiri. Bergabung akan tapi syaratnya menjadi juru dakwah itu harus ini naik ke atas wa amilus solihat beramal baik. Ngasih contohan <laughs> begitu. Jadi harus kita sedikit membuat perubahan. Tidak cukup anda hanya bekerja. Tok, saya ingin bantu pondok. Bekerja di pondok. Nggak sholat. Loh, gimana sih? Akhlaknya nggak baik sama istri. kadang nanti ditelantarkan istrinya bahasanya dakwah sampai istrinya nggak sikit nafkah. Kenapa? Saya kan bantu pondok nih. Hei, eh, istri ditelantarkan nggak bisa masuk surga itu. Kasih makan dulu tuh istri, nggak usah kerja di pondok. Ini Perhatikan di rumah ini. Jadi amal wa amilu solehat memberi contoh yang baik ya. Memberi contoh. Jadi kalau pengen mengingatkan orang memang paling indah memberi contoh. Jangan sampai kita nyuruh anak kita melakukan satu kebaikan. Ternyata ibunya nggak ngasih contoh. Nah, jangan nonton sinetron. Sinetron nggak bener, nggak baik. Banyak yang goda. Tapi ibunya itikaf melulu di depan sinetron. Bagaimana bisa? Bisa niru sang anak kasih contoh yang baik. Hah. Ini adalah contoh. Jadi ngasih contoh, ustadz ngasih contoh, ya. Bapak ngasih contoh, istri ngasih. Pokoknya kalau kita menjadi juru dakwah harus memberi contoh. Dan contoh itu memang sesuai dengan sesuai dengan keahliannya. Kalau Anda seorang pedagang, ya contoh Anda, perbandingan Anda adalah di antara pedagang. Kalau Anda dibanding orang soleh yang kerjaannya sujud, nggak nyambung. Jadi contoh Anda itu kalau Anda dijajar dengan pedagang yang lainnya, Adalah pedagang yang paling jur, rajin duhaan, ini. Jadi ada ngasih contoh. Orang lain akan tertarik. Mohon maaf kalau ada seorang guru matematik atau fisika yang hadir di tempat ini. Lah kok setiap tank istirahat jam 9 di SMA-nya. Pergi ke musola, sholat duha dilihat sama anak-anak SMA. Yang ada terenyuh di hatinya. Ini guru esek, guru matematik, fisika. Di Masya Allah, duhanya nggak pernah kelihatan. Ada nilai plus. Kalau guru agama mah be, biasa guru agama. Yang anehnya guru agama pernah kenal sholat duha. Nah ini ternyata orang yang tidak punya bukan di keahliannya, ternyata dia sedikit yang diberikan luar biasa. Seorang pedagang, seorang kaya misalnya, ya mungkin kalau harus iktikaf apa duduk terus di pesantren ya nggak bisa dari jauh akan tapi di sana akhlak yang baik dia semakin jujur hatinya semakin lembut mudah membantu orang lain ini ada pengaruh makna Ingat, memberi contoh. Kalau kita ingin mengingatkan kepada orang lain, memberi contoh. Nah ini dalam memberikan pertolongan kepada orang lain, urusan nasihat menasihati, kita harus bisa memberi contoh. Wa amilu solehati. Dan ingat, memberi contoh itu sendiri pun harus didasari dengan ilal ladina amanu karena mengharap ridho Allah. Orang bisa ngasih contoh itu hanya karena ya nggak enak kamu itu ustadz masa nggak ngasih contoh. Hanya karena ustadz toh. Masa ustaz bajunya begitu, ustazah bajunya begitu. Jadi begitu tak hanya pengen dipandang oleh muridnya kalau dia orang soleh baik. Sampai jalannya ditata. Masya Allah, baik. Masya Allah. Kenapa kok begitu ngomongnya? Saya ini ustaz kalau tidak begini gimana? Saya kan jadi contoh. Itu tak, Bukan itu, tapi karena Allah. Itu loh. Bukan hanya karena pengen dibilang dia orang soleh, orang sopan, orang supel, orang baik, orang lembut. Bukan itu. Kalau sanjungan manusia akan dirna. Kadang orang menyanjung siang ini, sore sudah mencacinya. Itu manusia. Jadi wa amilus solehati karena kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala ewal illal ladina amanu dengan keimanan, mengharap dari Allah kemuliaan, mengharap pahala dari Allah. Nah, ini sempurna. Jadi punya semangat untuk berdakwah. Yang kedua, kasih contoh. Yang ke, yang, yang pertama, semangat dakwah. Yang kedua, ngasih contoh akan tapi semua itu didasari dengan keimanan. Orang bisa ngasih contoh. Dalam dunia pendidikan anak pun yang tidak kenal Nabi Muhammad, itu pun dikatakan bahasanya untuk bisa membentuk karakter anak seorang ibu harus mengeredam kesabarannya. Jangan menampakkan emosi sebab emosi yang sering muncul bakal ditiru oleh anak. Itu kan hanya strategi untuk memindahkan watak dan karakter kan. Nggak ada hubungannya dengan Allah tuh. Jadi di dunia barat sana juga ada kayak begitu. Jadi kalau ibu pengen anak punya lembut, ibu sering tahan emosi. Kalau pengen marah jangan ditampakkan di anak. Kenapa? Ibu ngasih contoh. Tapi bukan karena Allah. Karena ya biar dicontohin sajalah. Eh, jadi, jadi kita tidak ingin melakukan semuanya itu karena manusia, sanjungan manusia, tapi kita ingin melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan uh, eh, Berkata Imam Syafi'i, qala Imam Syafi'i radhiyallahu taala, Imam Syafi'i radhiyallahu taala, semoga Allah merahmati beliau, kalaman berkata dengan satu kalam satu omongan maknahu yang maknanya innan nas sesungguhnya manusia au aktsaruhum atau kebanyakan manusia fi ghaflatin lalai an tadabburi hadhihi surati merenungi ayat tersebut surat tersebut jadi tadi sudah kita mencoba untuk sedikit menambah renungan. Artinya kalau sudah Imam Syafi'i ngomong itu, kalau kita renungi bakal masyaallah habis waktu hanya untuk itu. Tapi habis waktu untuk merenung adalah bukan sia-sia. Akan tapi kita juga ingin mengejar kurikulum ya, karena kita ingin tahu juga apa kata Rasul yang lainnya. Jadi yang mungkin tidak kita panjang tentang mentadaburi dan merenungi ayat yang sudah disebutkan tadi ayat wa ta'awanu ilal birri wat taqwa wal 'asri innal insana lafi husrin itu kata Imam Syafi'i banyak orang lalai untuk merenungi. Padahal kalau merenungi dia akan mendapatkan ilmu yang banyak, semangat yang banyak di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja. Baik ini, baik. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, maka dipersilahkan. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radioku dimanapun Anda berada. Sebelum kita masuki bagian tanya jawab, kami informasikan kembali yaitu satu informasi yang datangnya dari Majelis Al-Bahjah yaitu Ikutilah pengajian bersama guru kita semua Buya Yahya dengan menghadirkan tema khusus yaitu menggapai hakikat kebahagiaan yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad malam Senin nanti malam yaitu tanggal 2 Oktober 2011 jam 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai yang bertempat di Masjid Nur Rahmah Kenanga Sumber Cirebon. Sekali lagi yang bertempat di Masjid Nur Rahma Kenanga Sumber Cirebon Jalan Nyi Ageng Serang Kenanga Sumber Cirebon Baik dan kepada para pendengar radioku dimanapun anda berada Anda bisa bertanya secara langsung melalui layanan SMS di nomor 081 081321461079 Sekali lagi kepada para pendengar radioku dimanapun anda berada anda bisa bertanya melalui layanan SMS di 081 321 46 1079 dan kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung dan untuk memudahkan bagian tanya jawab ini kami persilakan satu penanya dari bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu terlebih dahulu dengan satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama dan paling utama kami mendoakan guru kita semua semoga ada dalam keberkahan amin. dalam segala aktivitas amin. dan ya pengorbanannya. Amin. Amin. Ya ada satu pertanyaan dari saya dan mungkin ini mewakili daripada semuanya dan sebahagian Pertanyaannya mohon untuk dijelaskan oleh yang terhormat guru kita semua tentang adat dan syariat wabil khusus dalam masalah memakai kerudung atau banyak sekali di zaman sekarang yang mengatakan bahwa sekarang memakai kerudung itu atau tidak memakai kerudung itu sudah biasa jadi artinya banyak sekali orang yang mengatakan bahwa kami tidak memakai kerudung itu sudah biasa atau sudah dikatakan adat. Jadi mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan dari ibu-ibu yang ingin bertanya secara langsung. Persilahkan satu penanya. Sidang. Maka di belakang boleh, boleh. Belakang tidak apa-apa, yang berhak sudah lebih dulu lebih berhak untuk bertanya. Kejauhan. Baik. <laughs> Agak silahkan. Ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma dari Penggung. Bu ya, aku mau nanya, e, jadi ibu aku kan punya hutang sama temennya yang di Bandung, tapi udah 25 tahun lebih ya nggak ketemu ketemu nggak ketemu iya setelah pernah dicari alamatnya ke Bandung tapi nggak ketemu juga nah bagaimana cara membayar hutangnya hmm. gitu iya. baik ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selanjutnya kami persilakan kepada Al Mukarram Buya Yahya untuk menjawabnya Baik, ini juga ada pertanyaan SMS dari ada yang dari Kalimantan, ada dari Jakarta, ada macam-macam ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang tertulis melalui SMS, barangkali harus kita bagi. Mungkin kita jawab dulu yang pertama, pertanyaan yang sangat penting berkenaan dengan akhlaknya para wanita, berkenaan dengan urusan mengenakan jilbab atau kerudung. Yang harus kita pahami ini adalah agar kita mandang orang tidak selalu mandang merendahkan. Tidak ada manusia yang sempurna di dalam menjalankan syariat. Ada aja kurang di sini. sini. Ada sempurna di sini, ada kurang di sini, ada kurang. Tapi orang sehat akan selalu menuju kesempurnaan. Baik, artinya kalau kita melihat orang lain, barangkali kita lihat ya posisi dia, keadaan dia, agar kita lebih bisa husnudun kepada orang tersebut. Pun demikian tetap dianjurkan kita mengingatkan mereka untuk lebih mulia. Kalau masalah tawa harga, harganya tidak bisa ditawar. Urusan menutup aurat adalah wajib. Akan tapi kemampuan seseorang kadang-kadang macam-macam. Ada orang yang pakai kerudungnya adalah ya masih ada kunjungnya kelihatan. Ada? Ada yang sebagian leher. kan? Ini kemampuan. Tentunya masih lebih bagus daripada yang gundulan pakai celana pendek kan? Jadi ada peningkatan itu. Akan tetapi, apakah orang itu sudah terbebas dari eh, dari larangan? Oh tidak, masih dapat, tapi kena. Jadi dosanya itu tingkatan-tingkatan. Jadi kalau kita melihat orang seperti itu. Kalau kesempurnaan ada, masalah menutup aurat yang sempurna ada, bahwasanya Anda tutup sekujur tubuh Anda kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian di dalam hmm, sebagian ulama mengatakan kaki itu boleh terlihat. Mata kaki itu boleh terlihat. Itu ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Biarpun jumhur ulama mengatakan wajah harus ditutup, tapi kita tidak pakai jumhur di sini karena juga ada hujahnya supaya kita tidak uh, mudah merendahkan orang lain. Yang pakai cadar jelas itu lebih mulia. Kalau sama-sama bandingannya ya. Ini ada wanita soleha, soleha, pinter, pinter, baik, baik. Yang satu nggak pakai cadar, yang satu pakai cadar. Tentunya yang pakai cadar punya nilai plus. Ini urusan cadar. Jadi jangan sampai kita mengatakan cadar itu apa sih? Pakai cadar tapi perilakunya nggak benar. Bukan, masalah mereka lu lain. banding adalah orang baik-baik pakai cadar sama baik nggak pakai cadar. Makanya tetap lebih bagus pakai cadar. Ada tingkatan berikutnya. Kadang-kadang orang merendahkan jilbab begini. Jilbaban tapi suka gunjing apa artinya? Mending nggak pakai jilbab tapi nggak gunjing. Oh salah. Mending pakai jilbab nggak gunjing. Begitu. Kadang-kadang orang itu karena hawa nafsu merendahkan orang lain. heh itu biarpun pakai kerudung. Tapi sama laki-laki cowel-cowel. Mending orang jaga diri, biarpun nggak pakai kerudung. Nah ini seolah-olah kalimat ini benar ya. Padahal tidak. Yang benar adalah pakai kerudung, jaga diri. Begitu. Cuman karena hawa nafsu merendahkan orang lain, biarpun pakai kerudung. Eh, apa itu? Bonceng lagi sana, bonceng lagi sini. Lah kalau mau perbandingannya begini. Ya, perbandingannya. Orang yang pakai kerudung dengan yang tidak pakai kerudung sama-sama baik, mana yang lebih bagus? Kan begitu. Nah, ini kadang-kadang nggak -kadang adil kita membandingkan karena hawa nafsu. Ini orang pakai kerudung akhlak yang bagus, jaga urusannya dengan laki-laki. Ini orang nggak pakai kerudung sama jaga ngomong sama laki-laki nggak Lah ini bandingannya baru sah begini. Maka yang pakai kerudung adalah lebih bagus. Ini tolong diperhatikan masalah pakai kerudung. Yang jelas pakai kerudung adalah hukumnya wajib. Kalau ada di rumah kita anak kita belum sempurna, maka kita pun harus menyempurnakan dengan lembut halus. Karena jangan sampai kita itu menyampaikan kebenaran justru orang tambah lari. Nabi Muhammad mengatakan basyiru wala tunafiru. Jangan seorang bapak baru mendengar pengajian seperti ini lalu pulang ke rumah anaknya yang sudah SMA nggak pakai kerudung didudukan. Kamu harus pakai kerudung. Kalau tidak awas ya. Anak akan berkata bapak ini kesurupan kali. Makan apa tadi ya? Ada akhlak dan adab. Tapi targetnya tetap anda yang masih belum barangkali yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada. Anda mungkin tergolong orang yang kerudungannya belum rapat. Sadari dulu tanya, kewajiban Anda adalah rapat. Itu dulu. Rudung yang benar. Anda sadari dulu sambil minta bantuan kepada Allah. Nanti akan ditolong. Yang bermasalah merendahkan. Eh repot, mahkota kok ditutup-tutup. Itu orang tertinggal gara-gara ini semua. Kalau sudah merendahkan syariat Nabi Muhammad, tidak bakal ditolong. Kalau Anda masih melanggar, sadari kalau Anda melanggar. Anda akan diampuni oleh Allah. Yang melanggar tambah rendahkan musibah. Jadi tetap kerudung adalah kerudung. Kemudian tanda kejujuran Anda yang sudah pakai kerudung. Mungkin Anda pakai kerudung. Lalu melihat tetangga kok belum pakai kerudung. Tanda kejujuran Anda di dalam berkerudung adalah Anda tidak menggunjing dia. Oh, anaknya Kiai Gombal. di Pak Haji Haji Hajian tuh. Anaknya nggak dididik, nggak benar. Masalahnya lima nggak pakai kerudung semuanya itu. Model apa itu? Eh, Anda sombong saat itu. Kalau anda memang tulus menginginkan tetangga anda itu pakai kerudung, sebelum anda mengingatkan dengan lidah anda, terlebih dahulu harus anda dahului dengan permohonan, Ya Allah. Nah ini ketulusan hati. Pernahkah anda mendoakan mereka yang sudah yang belum pakai kerudung? Kalau belum mendoakan khawatir waktu anda mengomentari dia adalah komentar anda, komentar kesombongan. Jadi ini ketulusan hati. Sebab Orang pakai label itu juga kesombongan. Oh Alhamdulillah saya sudah tidak pernah buka kerudung selama 10 tahun. Tidak seperti nih ini. Enak aja tidak sepertinya lebih gede dosanya daripada buka kerudung. Tuh merendahkan orang lain lebih dosa. Sebab merendahkan orang lain dosa hati. Sementara orang pakai kerudung ada tidak pakai kerudung dosa dohir. Nah ini maka hati-hati. Maka kemudian yang yang pakai kerudung kok merendahkan yang nggak pakai kerudung itu do biasa. Apalagi sudah nggak pakai kerudung, rendahin yang pakai kerudung. Habis tuh ya, selesai ya. Nggak ada masalah jadi yang pakai kerudung dan yang nggak pakai kerudung saling saling menghormati akan tapi yang pakai kerudung kirimkan doa untuk orang yang belum pakai kerudung dengan doa ya Allah semoga di esok hari ia pakai kerudung bisa menutup aurat ingat batasan aurat adalah sekujur tubuh kecuali wajah leher sebisa mungkin ditutup barangkali ada sebagian yang belum bisa menutup upayakan ditutup Ditutup leher sebisa mungkin, kemudian kaki. Dan upayakan tidak hanya cukup menutup aurat, tetapi upayakan ya. Ada peningkatan, ada sebagian yang ada hijrah ya. Dari baju yang bolong, dari baju yang tidak menutup aurat, pakai menutup aurat. Tapi masih pakai di jembatan. kini ada, ini dunia kafir, ini dunia Islam. Mau nyebrang, pakai baju busana muslim tapi masih menggugah syahwat. Baju gaul misalnya, baju ketat. Masih lumayan daripada di dunia kafir bajunya celananya pendek ya. Sekarang dia pakai rapot, celana panjang, ketat, ini ketat, ini masih di jembatan. Kalau pengen sempurna, lanjutkan nyebrang. Jadi Anda adalah sebetulnya belajar mencapai kesempurnaan, ya menyesuaikanlah pakai baju gaul dan sebagainya. Tapi cukuplah sekali beli baju gaul. Dan niat tahun depan kalau saya beli baju, bukan pakai baju gaul lagi. Nah, kan begitu. Akhirnya apa? Sambil niat. Insya Allah minggu depan aku akan mencari alat pel baru. Apa itu? Baju gaulku. Aku jadikan alat pel. Niat yang benar begitu. Nah, insya Allah berubah perlahan-lahan. Jangan sampai. Dan anda jangan merendahkan. Sebab orang yang pakai baju gaul itu mungkin orang yang sudah mencapai kebaikan yang luar biasa. Dari tidak pakai baju ibaratnya. Hah. Itu menuju ke situ masih lumayan. Meyakini bahasanya menutup aurat itu wajib. Cuman dia masih belum menyempurnakan hadis Nabi. Nabi Muhammad menyebutkan, Sayati ala ummati nisaun kasiyatun ariyat. Imam Bukhari meriwayatkan. Akan datang kepada umatku nanti perempuan itu pakai baju, tapi kayak enggak pakai baju. Pakai baju, tapi semua orang paham lekuk-lekuk tubuhnya itu semuanya. Membangkitkan syahwatnya kaum laki-laki. Dan itu lebih menggoda daripada yang yang dibuka ibaratnya begitu. Karena apa? Karena bentuk Kain sendiri itu bisa membentuk lebih lebih lagi dan hati-hati. Makanya jangan sampai cukup yang penting menutup aurat. Oh ya enggak. Nah, apalagi sampai berkata, yang penting hatiku bersih. Wadah itu adalah jadi kotor. Yang merasa hatinya bersih jadi kotor. Itu adalah masalah menutup aurat. Semoga Allah menjaga kita semua. Dan tolonglah jangan anda mudah merendahkan. Kalau ada orang tidak pakai tidak menutup aurat, itu kemungkinan karena dia belum paham. Ataupun sudah paham, lingkungan belum bisa membentuknya. Jadi serba salah. Di kiri kanannya tidak mendukung. Kadang suami melarang. Kadang ah macam-macam. Jadi perlu dibantu. Maka bantuan adalah yang pertama kita doakan mereka. Baik kemudian pertanyaan yang kedua adalah. Mana tadi? Bukunya pindah. Oh, bayar utang. Bayar utang Oh bagus ini. Jadi yang jelas perlu dibanggakan kalau ada orang pengen bayar utang sampai orangnya nggak ada. Sebab ada orang itu yang musibah, orang yang ada pura-pura nggak -pura tahu kalau punya utang. Ada kan? <laughs> Jadi masih ibu yang baik pengen bayar utang sampai yang punya uang tuh nggak ketemu di mana. Saya nggak punya tanggung jawab. Intinya satu, lepaskan uang itu dari tangan anda. Mungkin anda letakkan di tempat yang amanat, kalau dalam negara Islam hakim. Pak hakim, saya punya hutang kepada si fulan, orang yang nggak tahu kemana alamat ini, ini saya titipkan, saya tidak mau. Sebab apa? Kalau uang itu masih di saku kita, di meja kita, di mari kita, kalau kita mati diwaris anak-anak kita. Jadi lepaskan dari tangan kita. Saya pengen bebas. Serahkan kepada orang yang amanat. Pak, ini amanat dariku. Pokoknya saya tidak mau megang. Ini utangku kepada si fulan. Sudah 25 tahun saya nggak ketemu. Tolong pegang. Satu. Atau pokoknya dilepas dari tangan kita. Atau kita infakkan ke masjid saja. Berapa sih? Satu juta. Ya sudah saya masukkan ke masjid satu juta. Setelah dimasukkan ke masjid, ya sudah. Saya bebas dari tanggung jawab. Asalkan orang itu nggak datang. Kalau tiba-tiba orangnya datang, <laughs> bayarin tuh, tombokin. Tapi kan lumayan sedekah. Karena apa? Eh, kalau mau orangnya tidak kembali, hilang, selamat. Anda selamat, orang itu dapat pahala. Tapi kalau orangnya kembali, Anda punya kewajiban untuk nomboi. Itu saja caranya. Insya Allah Anda mendapatkan kemuliaan. Bayar utang itu berkah ya. Seperti halnya kebalikannya orang yang nyimpen uang, nggak mau bayar utang, itu adalah menjadikan apa eh, dunianya itu tidak berkah, hartanya tidak berkah. Ini pertanyaan, Assalamualaikum. Pertanyaan, kenapa pacaran dikatakan haram? Pertanyaan, ini pertanyaan yang sangat cocok, kenapa pacaran dikatakan haram? Bukan pacarannya, tapi akibat dari pacaran. Pacaran itu apa sih? <laughs> pacaran menurut anak SMA gimana? Coba jujur yang masuk SMA. Pacaran menurut anak SMA bagaimana? Belum apa-apa manggil mama papa, makan bersama, pegang tangan, ciuman. macem-macem. Itu pacaran. Adakah orang yang mengatakan itu halal? Tidak ada. Jadi karena definisi pacaran di masyarakat kita itu adalah sudah nggak benar. Ada istilah ta'aruf bahasa Arab. Ta'aruf itu artinya saling kenal antara keluarga dengan keluarga, calon mempelai, calon mempelai selesai. Tapi kalau ta'aruf masuk Indonesia sudah dianiaya istilah ini. Ta'aruf sama, setiap malam SMS-an, melulu, ha, papa mama, janji kemana. Ini ta'aruf yang dianiaya. Ta'aruf itu adalah, yaitu pacaran, gaya barat. Itu loh gayanya orang kafir. Belum apa-apa, bayangkan. Bisi-bisi ngomong masalah enggak-enggak. Oh, ketahuilah suara lebih dahsyat daripada ketemu. Jangan dianggap suara tidak membangkitkan syahwat. Suara membangkitkan syahwat. Jadi pacaran itu adalah karena itu adalah mendekati zina. Jadi tidak ada tawar masalah itu. Nah, kalau ada orang senang, kalau ada orang senang cinta kepada seseorang, asalkan dia tidak sampai melanggar SMS ah, enggak, khayal-khayalin enggak, kok mati masuk surga mati syahid. Memang itu riwayat tidak riwayat sahih dari Nabi Muhammad SAW, akan tapi masalah mujahatun, jihad nafas. Ada orang gandrung, cinta. Ya Allah, kenapa? Namanya cinta nggak bisa di, ditolak. Begitu saja datang tiba-tiba kok melihat orang gemeteran. Ya, ah, nebut namanya berdebar hatinya. Itu adalah pemberian dari Allah yang tidak bisa ditolak. Cuman bagaimana untuk menjadikan rasa di dalam hatinya tetap murni, suci dan dimuliakan oleh Allah. Jangan ditindaklanjuti dengan menghayal. Melihat dengan mata kita. Atau mungkin menghubungi dia. Maka kalau ada orang mati, ngenes dalam cinta, mati-mati syahid mati syahid. Cuman jangan mati syahid dengan cara ini. Nah, mati benar ini. Tidak disambung dengan pacaran. Nah ini. Itu maknanya cinta. Cinta di dalam hati. Ini cuma ini mutamat di dalam madhab kita. Syarahnya adalah jihad nafas. Sebab kalau orang cinta biasanya dia akan berkorban untuk melakukan apa saja. Mau apa saja. Lihat. Ternyata dia menahan. Oh tidak. Gara-gara aku senang dengan dia, biasanya saya lewat jalan ini. Sekarang saya tidak mau lewat jalan itu lagi. Padahal dia cinta sebab kalau cinta itu semuanya indah. <laughs> Amru ala diyar diyar al-laila wa ma hum uqabbilu uh, darjijal wa dal-jidar wa ma hubbu diyar saqabna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Ini kisah Kais Laila. Aku senang dengan rumah itu, dengan kampung itu. Bukan karena aku senang kampung itu sampai tak ciumi itu tembok-temboknya. Bukan apa, tapi karena aku cinta kepada orang yang ada di dalam kampung itu. <laughs> Jadi permasalahannya semuanya nyebut kotanya gemetar. Nyebut ya, desanya gemetar. Ah, itu. Lihat begitu dahsyatnya ya hati. Lah maka di saat seseorang bisa mengekang hawa nafsunya, tidak kamu sms dong. Tidak, temui dong. Tidak, orangnya mau datang ke sini temui dong. Enggak lah, hawa nafsu dikekang. Oh, kalau mati beneran mati syahid. Itu yang mulia. Jadi pacaran permasalahannya ini adalah yang dilarang oleh Allah wala taqrabuz zina. Jadi sederhana, tanyakan kepada anak muda apa makna pacaran. Pacaran zaman dulu, zaman sekarang sudah beda. Zaman dulu tuh Masya Allah. Pacaran ngelihat tok dari jauh, kini-kini cok tuh sudah uh. Duduk di bangku sekolah, jejer saja sudah malu. Sekarang anak kecil berduaan, Masya Allah. Akankah ketika kukuhkan pacaran kayak begini? Enggak, haram mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Karena definisi pacaran di masyarakat kita adalah tidak cukup orang kenal dengan kenal. Akan tapi sudah mulai cinta. Kayak suami istri, kadang ini, traktir, senyum ini, Masya Allah. Na'udzubillah min dalik. Dan ketahuilah, wahai adik-adik putri, kami sering menemukan orang tiba-tiba hamil di luar nikah. Adakah hamil di luar nikah itu langsung saja melakukannya? Tidak, pasti sebabnya adalah pacaran. Alangkah banyaknya kejadian yang semacam itu. Baik, semoga Allah menjaga kita dan anak-anak kita semua dari pacaran. Pengennya langsung dapat jodoh yang soleh, solehah. Kan gitu, ngapain pacaran nyiksa hati ya? Nah, ini main api namanya. Masya Allah, ini banyak pertanyaan. Yang lain tidak bisa dilanjutkan karena waktu ada banyak pertanyaan. Insyaallah ini ada yang tertulis satu-satu labil barokah diratakan ya. Ada di dalam hmm, di daerah saya bila seorang gadis yang dipinang seorang laki-laki tapi ia menolak dengan alasan belum siap. Kalau ada orang dipinang menolak alasannya belum siap. Menurut adat bila seorang gadis pertama kali dipinang seorang laki kemudian tolak maka itu menjadikan jodohnya susah atau jauh. Sebetulnya itu bukan adat. Alasan tidak siap itu misalnya anak masih terlalu kecil. Dan belum berpikir untuk laki-laki. Tetapi kadang-kadang sudah pacaran melulu katanya belum siap. Ini kan aneh. Nah ini permasalahannya di situ. Jadi memang idaja aku man tardawna dinahu faqbalu wa illa takun fitnatun wa fasadun kabir. Kalau ada orang wahai para wali. Ini anak-anak mudanya nanti harus ngasih bonus ke saya ini. Wahai para wali yang punya anak gadis. Jika ada laki-laki yang meminang putrimu orang yang agamanya koridoi, awas jangan ditolak. Kalau engkau tolak akan terjadi fitnah besar dan kerusakan. Ajib, anak-anak muda nih cocok bu ya. Sering-sering dong datangan hadis tuh. Saya ngelamar nggak diterima-terima. Wahai para wali, daja'akum dona tardawna dinahu balu. Kalau ada orang meminang putrimu dan engkau setuju urusan agamanya, awas jangan kau tolak. Maka kalau kau tolak akan menjadikan kerusakan. Nah, penolakan ini harus disarai. Penolakan karena apa? Karena agamanya. Agama sih benar, tapi nggak punya duit. Hati-hati. Kalau permasalahannya memang belum siap anaknya kecil, Tidak menjadikan sebab musibah. Nah, kan tapi harus perhatikan jangan-jangan yang mengatakan tidak siap orang tuanya, anaknya yang perlu kita tanya. Mohon maaf wahai para bapak, lihatlah anakmu yang sudah gede itu jangan sebagai anak saja. Ketahuilah anak-anakmu itu adalah sebagai seorang wanita dan pria yang punya kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Bapaknya nggak bisa memenuhi. Jadi kadang orang tua itu melihat anaknya sebagai anak melulu sudah SMA, kuliah, anak-anak. Ketahuilah wahai bapak, anak kita adalah seorang wanita. Yang dia punya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh bapak, saudaranya, dan yang lainnya. Harus menikah. Kadang-kadang mengutamakan, kuliah dulu bikin malu saja, baru kuliah menikah. Hei, akhirnya anak malu. Bang mau ngomong lagi malu, akhirnya sudahlah nuruti omongan bapak kuliah sambil jadi pezina. nah Naudzubillah, bapaknya menjadikan sebab masuk neraka. Jadi penolakan-penolakan karena anaknya belum siap, misalnya terlalu kecil, atau anak masih polos, kita pahami secara psikolog ya, kejiwaannya belum kenal apa-apa. Jadi menolaknya jangan menolak total. Bagaimana kalau ditunda? Maksudnya memang belum waktunya sekarang. Ditunda berapa tahun lagi bagaimana? Supaya anak saya sedang matang. Tapi kalau menolak karena agamanya, anak pondok mau makan kitab ya. Enggak pak, selama ini enggak ada istrinya kiai pun enggak makan kitab. Kok bilang anak pondok mesti makan kita? Enggak, anaknya kiai, istrinya kiai juga makannya nasi. Aneh-aneh orang tua, kadang-kadang begitu merendahkan sana. Santri ini anak makan kitab, makan kitab. mainnya Baik, ini jadi permasalahannya ini nggak apa-apa kalau menolak karena memang belum persiap, bukan karena agama. Tapi awas kalau menolak karena urusan agamanya. Biarpun agama tapi kan tidak punya ini, awas hati-hati. Ini kalau agama sudah dibawa-bawa musibah. Jadi, tapi kalau sudah cukup agamanya, awas jangan ditolak. Kalau memang benar, makanya kalau ada orang datang kepada kami, Buya, ada orang meminang saya. Wah, jangan ditolak dong. Tapi jangan diterima dulu sebelum tahu benar. Sebab menolak dengan serta-merta itu bahaya. Mendapatkan ancaman dari Rasulullah. Menerima begitu saja juga salah menjerumuskan anak. Ditik, dilihat dong wataknya kayak apa, akhlaknya apa. Tapi kalau ada ciri-ciri ketidakbaikan ditolak. Cuman jujur nih, kalau memang ini pertanyaan benar. Misalnya, Benarkah Anda tidak siap kalau orangnya baik, soleh, punya duit, ganteng? baik. Sebenarnya apa pertanyaan saya ini? Jangan-jangan kalimat tidak siap itu ada tersembunyi di balik hati. Itu loh. Sekarang di balik yang katanya nggak siap, tak taunya didatangi orang yang tadi itu. Oh, soleh baik, duitnya banyak, ganteng. Jadi siap? Loh berubah, tadi katanya nggak siap. Ini makanya kejujuran itu loh yang penting. Jadi bukan masalah orang bertanya dan menulis pertanyaan, tapi kejujuran hati itu yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna tuhtir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami yang hadir di tempat ini. Allah, seperti Engkau kumpulkan kami di tempat ini, maka kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jaga putra-putri kami, ya Allah, kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang soleh soleha. Yang belum punya pasangan kirimkan kepada mereka orang-orang yang menjadikan sebab mereka dimulia di dunia dan di akhirat. Jaga kehormatan mereka jika ada di antara putra-putri kami yang sudah terjerumus dalam pacaran yang haram ini. Maka lembutkan hatinya, berikan kesadaran, jagalah kehormatan mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkan mereka dari yang haram, mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal ya Allah. Halal halal jauhkan kami semua dari perzinaan. Jauhkan kami semua dari mukaddimah zina ya Allah. Hanya Engkau yang bisa melindungi kami, hanya Engkau yang bisa melindungi kami ya Allah. Jika Engkau sudah melindungi kami dan anak-anak kami sungguh tidak ada satupun dari mereka yang terjerumus dalam kehinaan. Jika engkau sudah menyelamatkan mereka, mereka tidak akan sengsara ya Allah. Maka kami mohon bantulah ya Allah kami untuk mendidik anak-anak kami, menjaga kehormatan anak-anak kami dan jauhkan kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan. Jauhkan kami semua dari mukaddimah zina yang hina dan kau hinakan. Yang saat ini sangat merusak ya Allah saat ini sering terjadi di sana sini. Mukaddimah zina, perpacaran sehingga seorang yang bukan suami istri seperti seperti suami istri. Ya Allah, mereka-mereka yang terjumus dalam kehinaan ini berikan kesadaran. Siapapun mereka ya Allah, jangan sampai kami melihat di jalan-jalan yang semacam ini. Jangan sampai kami mendengar berita yang semacam ini. Kami ingin kami ingin mendengar berita umat kekasihmu Nabi Muhammad, umat kekasihmu Nabi Muhammad dalam baik-baik ya Allah, dalam ketaatan ya Allah, dalam kemuliaan ya Allah dan muliakan kami di dunia dan di akhirat. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang kami. Ya Allah kirimkan ke tempat ini orang-orang yang tulus dan jadikanlah orang yang bergabung di tempat ini orang yang kau ridhoi. Siapapun mereka ya Allah, siapapun mereka ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus, orang ikhlas dan yang sudah berjuang membantu dengan tenaga, harta dan ke, ke, ke, tenaga, harta dan pikiran. Berikan kepada semua mereka itu keikhlasan, ketulusan ya Allah dan jadikan itu semua sebab mereka mendapatkan kemuliaan di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah Allah, Ya Allah, Ya Allah, ridhailah kami semua. Ya Allah, berikan kepada kami keselamatan di dunia dan di akhirat. Lebih khusus kami yang berbicara kami saat ini, Ya Allah, jauhkan kami dari kehancuran di dunia dan di akhirat. Orang tua kami, guru-guru kami, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Keluarga kami, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, muliakan mereka semua, Ya Allah. Ya Allah, siapapun yang pernah terjerumus dalam kehinaan pacaran, dalam kehinaan zina, siapa siapapun yang pernah terpeleset dan terjerumus, kami mohon ya Allah berikan kepada mereka kesadaran. Dan ampuni mereka. Ampuni mereka, jangan sisakan sedikit pun dosa. Dosa zina menjerumuskan ke neraka jahanam, maka ampuni dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia mereka tetap mulia dan di akhirat kau muliakan di surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah berikan kepada kami umur panjang. Ya Allah umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat ya Allah. Ya Allah jika ada di kiri kanan kami ada orang yang pernah meninggalkan salat maka kami mohon jadikan mereka ahli salat dan ampuni pelanggarannya yang terdahulu ya Allah. Jangan sampai ada orang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan salat. Ya Allah, yang belum salat jadikan ahli salat. Ya Allah, jangan sampai mereka tersiksa di dunia dengan pekerjaannya lalu di akhir kesuksa-siksa gara-gara salatnya. Maka jadikanlah ia ahli salat. Jika ada di kiri kanan kami, tetangga kami, masyarakat kami ada orang pernah meninggalkan puasa, maka kami mohon ya Allah, jadikan dia esok hari menjadi ahli puasa.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 Ibu sudah doa semalam ini? Baik Bu. Ada kabar gembira Bu. Dapat separuh Bu. ada ini dapat ya mungkin ada 500-an ya ini ada semoga didoakan sekarang kita doanya ibu nangis lagi doanya yang malam kasih waktu seminggu lagi loh Bu ya ayo seminggu lagi Bapak Ibu doa ini alhamdulillah doanya kita seminggu ini Allah kabul hari ini ada kabar gembira adalah yang membayari 500 juta insyaallah jadi kita doakan orang yang membayari ini semoga Allah memberikan kemuliaan kepada dia kepadanya, kepada beliau dan keluarganya di dunia dan di akhirat. Menjadikan sebab keturunannya baik. keturunannya tetap bisa berjuang seperti orang tuanya. Dan semoga Allah memberkahi hartanya dilipat gandakan hartanya dan yang lainnya insya Allah akan menjadi berjuang-juang lalu kita minta juga kepada Allah semoga segera diberesin segera nanti langsung kita buat bangunan di tempat tersebut orang-orang ikhlas semoga Allah berikan keikhlasan ketulusan kepada mereka semua ya Allah Jangan sampai perjuangan mereka tidak bisa mereka lihat di akhirat. Berikan ketulusan, berkahi hartanya. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas, orang tulus. Ya Allah. Berkatil halim. Al-Fatihah. Surat al Mahdum Rabbal Alamin. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.